Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kita telah sampai pada pembahasan bahwa syahadat Muhammad abduh wa rasuluh memiliki dua rukun yaitu abduhu yang mengajarkan ini agar kita tidak hulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah syahadat pengakuan dan penegasan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila pada rukun Muhammad itu abduhu hamba Allah, haram kita huluk para nabi. Tapi ketahuilah bila ada seorang rasul yang apabila kita mengimani bahwa beliau adalah seorang rasul maka melazimkan beberapa perkara di bawah ini. Kelaziman mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam risalah Al-Usul As-Salasa ini. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Yang kedua tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga istinabuhu manaha anhu wa zajar. Yang keempat, wala ya'budullaha alla ya'budullaha illa bima syara'a. Hendaknya dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengakui dan menegaskan keimanannya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama wajib dia mentaati Nabi. Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah mutlak. Sebagaimana tuntutannya, ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u rasula wa ulil amir minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri kalian. Para ulama menjelaskan ketika menyebutkan taat kepada Allah pakai perintah ati'u Ketika perintah taat kepada Nabi pakai perintah al Al-Ti'u. Tapi kepada ulil amri tidak. Di antara penjelasan para ulama bahwa taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Nabi itu mutlak. Dan taat kepada, Rasul, kepada ulil amri muqayyad. Yaitu terikat bersyarat selama ketaatan pada ulil amri itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada nabi merupakan bentuk ketaatan kepada Allah taala. Barang siapa yang dia telah taat kepada nabi berarti taat kepada Allah. Barang siapa yang dia tiat, uh, tidak taat kepada nabi maka berarti dia tidak mentaati Allah taala. Karena yang memerintahkan mentaati nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasula faqad Allah. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Barang siapa yang dia tidak mentaati Rasul, maka dia belum mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa mentaati Rasul merupakan jaminan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, menyelisih Rasul adalah merupakan kesesatan yang akan mengancam dia. Kata Allah SWT mengatakan, Wa intuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul, maka kalian pasti akan di atas hidayah. Dengan demikian, menyelisih Rasul, pasti dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Kemudian yang kedua, yaitu tasdiquhu fima akhbar. Wajibnya kita membenarkan segala apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Boleh jadi habar yang beliau sampaikan dirasa oleh seorang belum masuk akalnya. Belum diterima oleh akalnya. Tapi agama bukan standarnya, bukan akal manusia. Karena akal itu terbatas. Akal itu sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia. Rasul SAW bicara tentang agama dan apa yang beliau beritakan itu dengan wahyu Allah SWT. Apa kata Allah tentang Nabi? Wama yang yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap apa yang disampaikan Nabi dan itu sahih dari beliau walaupun itu berita nampak belum masuk akal dia kan akal dia memang yang terbatas maka seorang mukmin dengan imannya wajib dia membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya ini wajibnya wastinabu manahan wasajar menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi katakan, manahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kalian, jauhi perkara itu. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangi semampu kalian. Nabi pernah menyebutkan akan ada orang yang mereka mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Mereka mencukupkan dengan Al-Quranul Kirim. Sehingga berarti akan memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Maka Nabi ingatkan sungguh akan ada orang yang mereka eh, berbadan gemuk. Berbadan gemuk, perutnya besar. Kemudian dia bersandar di atas kursinya. Datang orang membawa apa yang datang dari Nabi, maka kata mereka, cukupkan kita dengan Al-Quran. Apa yang kita dapatkan, bukan halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Mereka ingin menolak sunnah Nabi Sallam. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini utitul kitaba wa mislau ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Alkitab, Al-Quran, dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah ma harrama rasul faqad Allah. Apa yang diharamkan Rasul itu pula yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu Allah ya'budallaha illa bima syara'a. Jangan sampai dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sallam. Sehingga beribadah dengan syariat Nabi, bukan beribadah dengan syariatnya sendiri. Kita wajib beribadah kepada Allah, bagaimana, wajib, bagaimana kita beribadah kepada Allah, maka Nabi yang mengajarkan tata cara kita beribadah kepada Allah Swt Barang siapa yang mereka beribadah kepada Allah bukan dengan syariat Rasulullah SAW, maka amal yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Nabi menegaskan, Man amila amalan, laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, sedangkan amalan itu tidak dalam urusan agama kami, maka amalan itu tertolak. Demikianlah konsekuensi kelaziman orang yang mereka yaitu mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wajib dia wujudkan tentang empat perkara tadi yaitu wajibnya dia mentaati apa yang beliau perintahkan wajibnya dia membenarkan apa yang beliau yaitu beritakan khobarkan wajibnya dia yaitu menjauhi apa yang beliau larang dan wajibnya dia beribadah kepada Allah hanya dengan syariat Rasulullah SAW. Tidakkah kita melihat kenyataan yang ada bagaimana banyak perintah-perintah Nabi diacuhkan begitu saja karena sangat kuatnya dominan syahwat dan hawa nafsu manusia. Kemudian demikian pula berita-berita di Nabi banyak didostakan khususnya orang mereka mengandalkan akalnya. Mereka akan mengukur pemberitaan dari Nabi dengan akal-akal mereka. Demikian pula Berapa banyak mereka kaum muslimin yang justru menyelisih larangan-larangan Nabi. Perhatikan berapa banyak larangan Nabi berkaitan masalah kuburan. Kita dilarang untuk membangun bangunan kuburan, menyemen, kemudian memberikan tulisan-tulisan, memberikan lampu, memberikan kelambu. Kemudian kita dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kita dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat id dan larangan-larangan yang lainnya berkaitan masalah kuburan. Dan kalau kita melihat kenyataan bagaimana umat ini mereka membangun kuburan megah-megah. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, baca Quran, salat, kemudian berdoa dan yang lain-lainnya. Mereka menjadikan kuburan tempat yang didatangi secara berkala, secara rutin. Maka hampir semua larangan Nabi justru dilanggar oleh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita menjadi seorang yang betul-betul memahami makna apa itu beriman kepada Rasulullah SAW lalu diberikan taufik untuk mengamalkan kelazimannya semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh